Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah <clears throat> peserta kajian ahad pagi Masjid Al-Asri raja rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran akidah dari Fatwa Al-Aqidah karya Syekh Muhammad Ibn Salah al uthaymin rahimallahu taala Selanjutnya beliau mengatakan dan tidaklah diketahui bahasanya Allah Azza wa Jalla terkadang memfitnah seseorang yaitu ya, menjerumuskan seseorang dalam kejelekan bisyai'in min misli hadil umuri dengan sesuatu semisal perkara-perkara ini maka fakot maka boleh jadi ada seorang yang bergantung dengan kubur lalu dia berdoa minta kepada penghuni kubur atau dia mengambil sebagian tanah kubur lalu dia tabaruk dengannya Faya fayasulu matlubuhu lalu terwujudlah apa yang dia inginkan nah ini letak fitnahnya ya. maka lalu terwujudlah apa yang dia inginkan fayakunu dhalika fitnatan minallahi azza wa jalla maka ini akan jadi fitnah dari Allah Azza wa Jalla fitnah disimbukan fitnah dalam bahasa Indonesia yang artinya tuduhan palsu namun makin jadi fitnah jadi sebab terjumus dalam kesesatan <clears throat> lihat rajul untuk orang tersebut yang punya ketergantungan dan keyakinan tertentu terhadap penghuni kubur Li'annana na'lamu karena kita yakin bahasanya kubur ini tidak bisa menjawab doa. Wa anna hadha turaba dan tanah kubur tersebut tidaklah bisa menjadi sebab hilangnya kejelekan ataupun mendatangkan manfaat. Kita ketahui hal tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala semisal di surat Al-Ahqaf dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah mala berdoa dan minta kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab permintaannya sampai hari kiamat. Wahum dan mereka berhala-berhala tersebut lalai tidak mengetahui antu'aihim permintaan dan doa-doa mereka. Dan ketika manusia dikumpulkan, kanu lahum a'da'a, maka mereka itu menjadi musuh Waka nubi ibadatihim kafirin dan mereka ingkar dan kafir dengan ibadah mereka demikian juga firman Allah taala di surat An-Nahl Walladina yata'una min duni min dunillah dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidaklah bisa menciptakan sesuatu pun bahkan mereka tercipta amwatun ghairu ahya berhala-berhala tersebut adalah benda mati dan tidak hidup wa mayash'uruna ayyana yub'atsun dan mereka tidak mengetahui kapankah akan dibangkitkan dan ayat-ayat fiha dalam makna dalam makna ini sangat banyak yaitu yang menunjukkan bahasanya sesembahan selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menimpakan bahaya. Ya, maka ayat-ayat tentang makna yang sangatlah banyak menunjukkan bahasanya semua orang yang semua makhluk yang diseru, disembah selain Allah tidak bisa mengabulkan doa dan tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang yang berdoa dan menyembahnya. Akan tetapi kotyah sulul matlubu maka akan tetapi eh, terkadang terwujudlah apa yang dicari dan diinginkan yang menjadi bahan doa atau menjadi isi doa ingda pada saat seorang tersebut berdoa kepada selain Allah sebagai fitnah wa imtihanan dan ujian. Wanakul dan kami katakan sesungguhnya hasolat terjadi hada syai sesuatu ini ingda doai saat doa dan beribadah Eh, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat eh, doa kepada sesuatu yang disembah-sembah selain Allah dan itu tidak terjadi bidu'aihi dengan sebab doa kepada selain Allah. Bedakan dua hal antara terjadinya sesuatu dengan sebab sesuatu dan terjadinya sesuatu ingda syai' pada saat dilakukannya sesuatu. Karena kita tahu secara yakin bahasanya berdoa kepada selain Allah tidak menjadi sebab datangnya manfaat dan tercegahnya bahaya. Dan ayat-ayat demikian banyak. Dan eh, ini kita ketahui berdasarkan ayat yang demikian banyak yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya. Akan tetapi terkadang asyik terjadi sesuatu indah hada doai pada saat ya, ya, pada saat dilakukannya doa kepada selain Allah sebagai fitnah dan ujian. Wallah taala qad talil insana karena sunnya uh, eh, Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji seseorang bi asbabil maksiati dengan sebab-sebab maksiat supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah seorang yang betul-betul hamba Allah dan siapakah orang yang hakikatnya adalah hamba untuk hawa nafsunya. Ya, maka di sini ya, kita jumpai penjelasan dari Syekh Muthaimin kompromi antara sejumlah dalil dan realita. Ya, dalil mengatakan bahasanya beribadah kepada selain Allah itu tidak ada manfaatnya. Karena sesembahan selain Allah tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mencegah bahaya. Ya, orang e, minta-minta e, kepada selain Allah, ya, kepada jin, ya, minta kepada e, atau orang yang telah mati atau yang lain, minta pada pohon dan sebagainya, itu tidak bermanfaat. Karena itu semua bukan sebab terwujudnya apa yang diinginkan. Allah tidak pernah menjadikan perbuatan ini yang merupakan maksiat yang paling maksiat sebagai sebab terwujudnya maksud. Dan yang punya hak dan punya otoritas untuk menetapkan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menjadikan ini semua sebagai sebab. Namun kita jumpai realita ada orang yang minta-minta ini misalnya minta-minta kepada uh, dewa ini dewa itu. Pulang-pulang terwujud. Dia minta-minta kepada jin, eh, pulang-pulang eh, dalam tanda kutip seakan-akan terkabul. Pulang-pulang dari minta-minta dan beribadah kepada selain Allah dan minta-minta dalam ibadahnya tersebut ternyata apa yang diinginkan terwujud dan itu realita real yang dijumpai. Dan realita ini secara sekilas kontradiktif dengan misalnya surat Al-Ahqaf 5 dan 6, surat An-Nahl 20-21 dan yang lain. Maka komprominya ya, gimana mengkompromikan dan mendudukkan hal ini? Ya, maka perlu dibedakan antara eh, terwujudnya maksud dengan sebab beribadah kepada selain Allah ataukah ter, dengan kita bedakan dengan terwujudnya maksud pada saat e, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud itu terwujud dengan sebab dengan sebab beribadah kepada selain Allah, minta-minta kepada dewa ini dan dewa itu, jin ini dan jin itu Jawabnya tidak. Ya, namun ya, ketika realita itu betul-betul terjadi, kita katakan terwujudlah maksud pada saat. Allah yang ngabulkan, yang Allah mengabulkannya pada saat dia minta-minta kepada selain Allah, Allah kabulkan. Lalu apa maksud Allah mengabulkan hal ini? Jadi fitnatan wa imtihanan. Eh, adalah untuk ujian. Siapakah orang yang tergoda? Eh, oh ternyata itu malah tokcer sekali. Minta-minta ke sana langsung terwujud minta-minta iya. kepada Isa, iya. langsung kemudian minta-minta kepada Nabi, minta-minta kepada manusia yang dianggap wali, langsung langsung kabul. Iya. Maka siapa yang maka sebagai ujian, sebagai ujian siapakah orang yang betul-betul jadi hamba Allah dan siapakah orang yang jadi hamba untuk hawa nafsunya. Demikian juga fitnatan supaya orang yang sebagai fitnah yaitu uh, adalah sebab kesesatan dan keburukan dan kebinasaan supaya semakin mantaplah orang yang punya keyakinan itu dengan keyakinannya semakin mantaplah dia dengan keyakinan dan keyakinannya adalah kesesatan Tidakkah Anda melihat ashab sabat minal Yahudi orang-orang Yahudi yang disebut dengan ashab sabat itu orang-orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu. Allah haramkan mereka untuk ya, berburu ikan di hari Sabtu. Lantas Allah memberikan ujian kepada mereka. Fakanat al-hitan maka ikan-ikan itu malah eh, e, takti yang masabati pada hari Sabtu itu datang bikas rotin dalam jumlah yang banyak sekali Sedangkan di selain hari Sabtu ikan-ikan ini bersembunyi. Fatala alaihimul adat amad amad maknanya waktu maka setelah e, berlangsung lama e, ya, wakalu akhirnya mereka mengatakan bagaimanakah kok bisa-bisanya kita cegah diri kita dari ikan yang demikian banyak akhirnya summa fakkar wa qaddaru mereka berpikir kemudian berandai-andai wanadharu dan menimbang-nimbang. Fakal lantas mereka mengatakan kita pasang jaring, kita ya, kita pasang jaring dan kita letakkan pada hari Jumat. Kemudian kita ambil ikannya nanti pada hari Ahad. Ya, dengan demikian kita tidak e, tidak melanggar larangan. Kata mereka fa'aqdamu maka mereka maju atau melangkah ala hadal fi'li melakukan perbuatan ini. Ini adalah hilah, adalah akal-akalan ala maharimilah untuk melanggar apa yang Allah haramkan. Faqallabahumullahu kirodatan khasiin. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ya, sebagai kera-kera yang hina. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-163. Was'alhum e, saya bacakan dengan tafsir jala lain dan tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad taubihan pertanyaan dengan maksud mencela anil qaryatil lati bahar ya, tentang satu kampung yang kampung ini ada di dekat di dekat laut yaitu satu kampung yang bertetangga dengan laut Kulzum wahia Ailah dan ini adalah satu kampung yang namanya Ailah apakah yang terjadi dengan penduduk kampung ini? Itya'duna ayya'daduna ketika mereka melanggar fisabati melakukan pelanggaran tentang hari Sabtu dengan e, menangkap ikan padahal mereka diperintahkan untuk meninggalkan ya, mereka diperintahkan untuk meninggalkan berburu ikan pada hari Sabtu. It, uh, ketika taktim hitanuhum datanglah kepada mereka ikan-ikan pada hari Sabtu suruan suruan maknanya zahiratan alal ma. ya, maknanya ya, jelas di atas permukaan air. Maka pada hari Sabtu ikan-ikan itu ting kemampul kata orang Jawa ada di permukaan pada didi pada berjemur ya, pada nyantai-nyantai ya karena mereka merasa aman. Ya. Ini hari Sabtu Allah larang manusia untuk nangkap kita kita, maka mereka ya, ini hari merdeka, hari bebas, hari libur, ya. maka mereka ya, berada di permukaan air di hari Sabtu. Wa bituna dan pada hari di mana mereka tidak mengagungkan hari Sabtu, yaitu hari-hari yang lain, la dihim ikan-ikan ini sama sekali tidak datang. Ibtilaan minallah sebagai ujian dari Allah. Kata karena beluhum demikianlah kami menguji mereka nuyab sukuan disebabkan kefasikan mereka Walam masadu as maka kemudian tatkala mereka menangkap ikan maka penduduk kampung itu terpecah menjadi tiga kelompok ada yang menangkap ikan, berburu ikan, ada yang melarang, dan kelompok yang tiga e, tidak menangkap ikan, namun juga tidak melarang dan menegur orang yang melakukan pelanggaran. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah, dan sungguh kalian telah mengetahui tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kalian, di hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Kami jadikan ya, hal ini nakalan hukuman lima baina yadaiha wa makhalfaha untuk orang-orang yang di hadapan mereka dan di belakang mereka wa mu'idatan lil muttaqin dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, uh, tafsirnya di tafsir jalan lain dan sungguh kalian telah mengetahui alim tum ay araftum orang-orang yang melanggar ya terjawab al hadda melanggar di antara kalian fisabati di hari Sabtu dengan berburu ikan di hari Sabtu padahal kami telah melarang mereka melakukan hal ini inilah penduduk kampung Ailah lantas kami katakan pada mereka jadilah kalian ya, kera-kera yang hina artinya khasiin maknanya mubadin yang dijauhkan fakanuha maka jadilah mereka mereka non kera ini tidak berketurunan wahalaku ba'da sati ayam kera-kera ini kemudian mati semua setelah tiga hari fajalna kami jadikan ha yaitu tilkal ukubah hukuman ini nakalan ay ibratan mani'atan pelajaran yang mencegah dari melakukan semisal apa yang mereka lakukan. Ya, lima baina yadayha wa makhalfaha. Nah, apa yang dimaksud dengan ma baina yadayha wa makhalfaha? Ai lil umam alati fi zamaniha wa ba'diha. Maka baina yadayha itu artinya manusia-manusia yang hidup di masa itu. Wa makhalfaha dan dan di belakangnya atau setelahnya itu artinya adalah manusia-manusia yang hidup setelahnya wama'idatan lil muttaqin dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa Allah kepada Allah disebutkanlah orang-orang yang bertakwa secara khusus karena mereka lah orang yang mendapatkan manfaat dan bisa mengambil manfaat dari kejadian ini berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Dan di tafsir surat Al-Baqarah Sayyid Ibnu menjelaskan uh, hikmah Kenapa yang dipilih adalah rupa kera bukan yang lain. Beliau jelaskan dengan karena e, kera itu ya punya banyak sisi-sisi kemiripan dengan manusia. Ya, maka demikalah perbuatan mereka, yaitu perbuatan mereka adalah satu hal yang haram, non punya namun serupa dengan yang halal maka mirip dengan yang halal karena yang mereka lakukan adalah akal-akalan maka disurpakalah mereka dengan kera maka diubahlah mereka menjadi wujud kera yang itu serupa dengan manusia Fangdur maka bagaimanakah maka lihatlah bagaimanakah Allah mudahkan untuk mereka ikan ini di hari di mana manusia dilarang untuk berburu di hari itu di ketika itu akan tapi wal billah mereka Bani Israel tidak bersabar mereka melakukan akal-akalan untuk menerjang apa yang Allah haramkan dan sikap Bani Israel ini kontrak uh, eh, uh, eh, adalah sikap yang kontras dengan sikap para sahabat kurang lebih mendapatkan ujian yang sama namun terdapat sikap yang berbeda Sedangkan eh, kemudian lihatlah apa yang terjadi pada dan dialami oleh para sahabat Nabi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka, ya, wahum dan mereka ketika itu ya, dalam keadaan ihram. Ya, mereka dalam keadaan ihram-ihram untuk umroh ini kejadian saat Hudaybiyah. Di Suyuti Al-Muharramah Ya Allah uji dengan binatang buruan yang haram. Ya ini haram dan terlarang atas orang yang dalam keadaan ihram. Dan ternyata binatang-binatang itu kanat fi mutanawali aidihim. Itu bisa dipegang oleh tangan-tangan mereka. Akan tetapi radhiyallahu anhum lam yajra'u ala syai'in minha. Tidak ada satupun sahabat yang berani melakukan sedikit pun dari hal itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka saat di Hudaybiyah mereka dalam kondisi ihram itu binatang-binatang buruan itu berkeliaran di dekat mereka, nyerempet-nyerempet di kaki mereka, terbang rendah, burung-burung, merpati-merpati, terbang rendah, ditangkap gini bisa. Ya, ditangkap gini bisa. Ya. ini mutanawil ajihim, bisa ditangkap pakai tangan. Eh, bisa kemudian uh, ditusuk pakai tombak karena ya, ya, karena binatangnya jalan nyenggol-nyenggol kaki atau bahkan lewat di depan mata. Ya, tinggal nangkap begitu saja. Namun sahabat yang jumlahnya uh, sekian ribu itu tidak ada satupun yang melakukannya. Tidak ada satupun yang melakukannya. Ada yang iseng ah, tangkap udah dilepas enggak ada. Ya. Tidak ada satupun yang melakukannya karena takwanya mereka karena hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ya, Al-Maidah ayat 94. Wahai orang-orang yang beriman, ya beluan nakum, sungguh eh, Allah menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu yursiluhu lakum yang Allah kirimkan untuk kalian. Allah kirimkan nasaidi binatang buruhan. Tanaluhu asirara minhu aidikum. Yang binatang yang kecil-kecil itu bisa kalian tangkap dengan tangan kalau mau. Warimah hukum al-kibara minhu. Sedangkan binatang yang besar-besar sejenis kancil dan yang lainnya. Nah, itu kijang dan yang lainnya. Itu bisa e, kalian tangkap pakai tombak. Karena keliaran di dekat-dekat kalian. Maka burung eh, maka binatang buruan yang kecil-kecil semacam merpati itu bisa ditangkap. Adapun e, eh, binatang buruan yang agak-agak besar, kijang dan sebagainya itu tinggal tombak. E, tinggal nombak ya, kalau mau tinggal nombak tidak perlu bersusah payah harus lari dan sebagainya wa kana dzalika bil Hudaybiyah. Ini adalah kejadian saat di Hudaybiyah wa hum muhrimun ketika itu para sahabat dalam kondisi ihram, ihram untuk umrah. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan uh, il, uh, eh, li'lam Allah supaya Allah mengetahui ilmu zahir, ilmu yang gamblang dan jelas man yakhafuhu bil ghaib. Siapakah orang-orang yang Eh, takut kepada Allah bil ghaib dalam keadaan dia tidak melihat Allah ay ghaiban dalam keadaan Allah itu gaib lam yarahu tidak dia lihat sehingga orang yang takut kepada Allah ini akan menjauhi berburu fa man i'tada ba'da dalika maka siapa yang melanggar setelah itu setelah larangan lantas dia tetap berburu falahu adabun alim maka untuknya siksaan yang pedih Ya, kembali ke uh, fatwa arkan Islam, kanat asyudu maka binatang-binatang buruan itu bisa ditangkap pakai tangan. Yumsikuna asaid al-adi biliadi Maka uh, binatang buruan biasa, tadi kalau tafsir jalan lain yang kecil-kecil, itu bisa ditangkap dengan tangan. Wayanaluna asaida at-ta'ir birimah. Ya, dan mereka bisa meraih Eh, binatang buruan yang terbang dengan tombak, maka sangat mudah sekali bagi mereka untuk menangkap binatang buruan. Akan tetapi mereka para sahabat radhiyallahu anhum mereka takut kepada Allah azza wa jalla falam yuqdimu maka tidak ada satupun yang berani melangkah untuk mengambil satupun dari binatang-binatang buruan tersebut. Wahakada dan wajib atas setiap orang jika dimudahkan baginya sebab-sebab untuk melakukan yang haram, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Disitulah letak ujiannya. Itu orang-orang yang dimudahkan untuknya untuk melakukan pelanggaran. Wa ala yukdim, maka janganlah e, melangkah maju untuk melakukan hal yang haram tersebut. Dan telah dia sadari bahasanya dimudahkannya sebab-sebab melakukan yang haram adalah ujian wal imtihan Ya, dan ujian fal yuhjim maka adalah dia mundur dan adalah dia bersabar fa innal aqibata lil muttaqin sesungguhnya eh, akhir atau pungkasan yang baik akhir yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa Kemudian masalah selanjutnya adalah jawaban untuk para pemuja kubur yang mereka beralasan dengan dimakamkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid Nabawi. Jawaban tentang hal ini ada beberapa sisi. Yang pertama, masjid tidaklah dibangun di atas kubur. Dalam pengertian kubur duluan, kemudian dibangun masjid di atasnya. Bahkan masjid itu telah dibangun uh, di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dulu di lokasi Masjid Nabawi dulu terdapat kuburan orang-orang musyrik. Namun ketika tempat tersebut mau dibangun masjid, kuburan-kuburan tadi dibongkar dan disingkirkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dimakamkan di dalam masjid. Hatta yukal sehingga dikatakan sebenarnya hada hal ini termasuk memakamkan orang-orang yang soleh di dalam masjid. Bahkan yang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di dalam rumahnya yaitu rumah ibunda Aisyah radhiallahu anha. Poin yang ketiga eh, memasukkan rumah-rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya rumah Aisyah ke dalam masjid bukanlah satu hal yang disepakati oleh para sahabat. Bahkan itu terjadi ba'da setelah habisnya yaitu wafatnya mayoritas para sahabat. Itulah kejadian pada tahun 94 Hijriah takriban kurang lebih. Falaisa mimma ajaza sahabat maka tindakan ini bukanlah tindakan yang dibolehkan oleh sahabat. Bahkan sebagian sahabat menyelisih hal ini. Di antara yang menyelisih hal ini dan tidak setuju atas kebijakan penguasa ketika itu adalah Said ibn al-Musayyib. Kemudian yang keempat, kubur tidaklah di dalam masjid meskipun setelah dia dimasukkan ke dalam masjid. Karena kubur tersebut ada dalam satu ruangan berdiri sendiri mustaqilah independen anil masjid terpisah dari masjid. Maka masjid tidak dibangun di atas kubur. Walihada oleh karena itu jadikalah tempat ini terjaga dan dikepung atau dikelilingi tiga dinding dan dijadikalah dinding fi eh, dan dijadikalah dinding itu di sisi yang uh, belok dari kiblat artinya musallaton tiga dinding tadi berbentuk e, segitiga waruknu fizawiyah asyimaliyah dan pojok itu terletak di sisi utara dan kiblat kalau di Masjid Nabawi itu ke arah selatan sehingga seorang itu tidak menghadap ke arah kubur jika dia sholat di anahumun Harifun karena dia belok karena dia menyimpang tidak lurus wabihada maka dengan ini batalah e, alasan ahli kubur bihadi subah para pemuja kubur dengan subahat ini kemudian hukum membangun e, bangunan di atas kubur albina alal kuburi muharramun ya membangun bangunan di atas kubur itu hukumnya haram dilarang oleh Nabi saw. alaihi wasallam karena terdapat di dalamnya unsur mengagungkan penghuni kubur. Alasan yang kedua karena ini sarana wadariah dan jalan menuju disembahnya di antuk bata disembahnya kubur ini dan dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Kama wa sya'nu itulah keadaan dalam banyak bangunan yang dibangun di atas kubur. Maka jadilah manusia menyekutukan Allah dengan penghuni kubur ini. Berdoa minta-minta kepada selain Allah bersama Allah Ta'ala. Dan berdoa minta kepada penghuni kubur wal istirosah dan berdoa minta kepada mereka untuk dihilangkannya kesusahan ada syirkun akbar. Ya, maka istirosah itu likasfil kurbat. Ya, istirosah itu likasfil kurbat doanya orang yang susah supaya dihilangkannya, dihilangkan kesusahannya maka ini adalah syirkun akbar waridatun anil Islam. Ada syirk akbar dan kemurtatan dari Islam. Wallahul musta'an. Demikian uh, jawaban saya Ibn bahasanya membuat bangunan di, bangunan permanen di atas kubur, boleh jadi rumah, boleh jadi kijing atau yang lain, beliau katakan hukumnya haram. Sedangkan uh, sedangkan Syafi'iyah dalam masalah ini merinci ini bisa makruh, bisa haram. Ingat syafi'iyah menurut syafi'iyah. Tergantung e, tanah kuburan itu tanah wakaf, umum, ataukah dimakamkan di tanah pribadi. Kalau seorang itu dia makamkan keluarganya di tanah keluarga, di tanah pribadinya, dia makamkan orang tuanya di tanah pribadinya, maka membuat bangunan, eh, eh, membuat bangunan di situ hukumnya makruh. Ya, adapun jika ini tanah milik umum, pekuburan umum, berarti tanahnya tanah wakaf, eh, maka membuat bangunan permanen di situ hukumnya haram. Dan secara umum di tempat kita ya jarang-jarang orang makamkan di ya, tanahnya sendiri. Ya. Nanti anak-anaknya pada takut di rumah sendiri dan sebagainya. Nah, itu problem. nih. Ya maka bisa dipastikan dimakamkan di tempat umum. Nah, kalau tempat umum, kalau tempatnya tempat umum, maka Syafi'ah mengatakan hukumnya haram buat bangunan di e, membangun kubur di situ. Ya, kemudian uh, hukum uh, memakamkan orang yang telah meninggal dunia di dalam masjid. Ini ada masjid, kemudian ada orang yang meninggal dunia dan dimakamkan di salah satu sisi masjid. Ma'adafnu fil masajid memakamkan uh, orang yang meninggal dunia di masjid satu hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi melarang menjadikan masjid di atas kubur dan Nabi melaknat orang yang melakukan hal tersebut dan ini Nabi laknat ini Nabi keluarkan fisyakil maut ketika beliau ya, dalam rangkaian kematian dalam proses kematian Nabi ingatkan umatnya ya, dari hal ini. Nabi tahdir umatnya untuk tidak melakukan hal ini. Dan Nabi ingatkan bahas ini adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Dan alasan yang lain karena ini adalah sarana menuju kemusyrikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena membangun masjid di atas kubur, demikian juga memakamkan orang yang meninggal dunia di dalam kubur adalah sarana menuju kemusyrikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla disekutukan dengan penghuni kubur-kubur ini. E, maka manusia dan masyarakat berkeyakinan bahasanya penghuni kubur-kubur ini yang dimakamkan di dalam masjid, mereka penghuni kubur ini bisa memberi manfaat atau menimpakan bahaya. Atau mereka ini memiliki khasiyah, memiliki kekhususan, memiliki hal yang khusus dan istimewa yang ini menyebabkan Eh, yang mengharuskan ayat takarba ilaihim kita perlu mendekatkan diri kepadanya penghuni kubur ini dengan melakukan berbagai macam ketaatan meninggalkan Allah subhan dengan meninggalkan Allah subhanahu wa taala maka wajib atas kaum muslimin untuk mewaspadai fenomena yang berbahaya ini wa antakunal masajid ndaklah masjid itu kosong dari kubur dan yang masjid itu dibangun di atas asas tauhid dan akidah yang benar. Allah Ta'ala berfirman, Wa annal masajid lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa. Ma'allah di samping berdoa kepada Allah. Berdoa kepada berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Maka wajib masjid-masjid itu hanyalah lillah untuk Allah Subhanahu wa taala kosong dari penampaan atau bentuk-bentuk kemusyrikan ya tu ada fiha yang dilakukan padanya ya, tu'adda ibadah tulai wahdah. Maka hendaknya dilaksanakan di dalam masjid ibadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan Allah. Inilah kewajiban kaum muslimin dalam masalah ini. Wallahul muafiq. Kemudian selanjutnya adalah hukum safar untuk menziarahi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syaddu rihal, rihal mana asalnya adalah pelana ya, pelana onta. Syaddu artinya mengikat. Dan pelana onta ya, ketika diikat artinya diikat di atas onta. Dan pelana onta ketika diikat di atas onta artinya ini adalah persiapan menuju persiapan mau melakukan safar. Ya, syaddu rihal maka bersafar untuk ziarah kubur apapun kuburnya satu hal yang tidak diperbolehkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam latu satu rihal pelana-pelana onta tidak boleh diikat yaitu tidak boleh safar dalam mereka ibadah di tempat itu ibadah mahdoh di tempat itu kecuali untuk tiga masjid Masjidil Haram masjidku ini dan Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa itu disebut Aqsa yang artinya paling jauh karena ketika itu tidak ada lagi masjid di belakangnya. Di, zaman itu itulah yang terjauh. Masjid yang paling jauh ya di situ. Di daerah-daerah setelahnya adalah ya, tidak ada dan tidak akan dijumpai masjid karena isinya adalah orang-orang kafir dan musyrik. Wal maksud bihada dan maksud dari hadis ini tidak boleh mengadakan perjalanan ke tempat manapun di muka bumi ini jika tujuannya adalah untuk maksud ibadah. Biada syaddi dengan safar ini. Karena tempat yang dikhususkan menjadi sasaran perjalanan adalah tiga masjid saja. Adapun tempat-tempat yang lain tidak boleh mengadakan perjalanan ke sana. Oleh karena itu maka kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh orang mengadakan perjalanan ke sana. Namun ini yang patut digarisbawahi agar orang tidak salah paham. Wa inna matusyatur halu ila masjidihi. Hendaklah orang itu bermaksud dan pasang niat mengadakan perjalanan ke Masjid Nabawi. Fa'idha al masjidah. Maka jika seorang itu telah sampai ke Masjid Nabawi. Fa'ina inarijala maka bagi laki-laki dianjurkan untuk ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perempuan-perempuan tidak dianjurkan baginya untuk ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu muwafiq. Ya. Maka sebagian orang kemudian bikin fitnah, berita bohong untuk Syekhul Islam Temiyah dan orang-orang yang sepakat dengannya yang mengatakan bahasanya tidak boleh syaturi hal untuk uh, ke kubur Nabi dengan mengatakan bahasanya Ibnu Taimiyah atau orang-orang yang sepakat dengannya mengharamkan ziarah kubur. Ya, mengharamkan ziarah kubur Nabi. Uh, hal ini dikarenakan ya, ya, padahal perkataan beliau-beliau itu gamblang. Ya, yang tidak boleh adalah bersengaja maksud ya, datang ke sana untuk kubur. Ya, datang ke sana untuk kubur. Sehingga gimana solusi yang benar tadi sebagaimana kalimat yang saya minta untuk digarisbawahi innamatusyadu rihal ila masjidih. Dan yang orang silahkan safar namun pasang niat ke Masjid Nabawi. Setelah di Masjid Nabawi setelah masuk setelah masuk ya silahkan ziarah dianjurkan bukan hanya silahkan dianjurkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur Nabi namanya jadi maksud pokok adalah masjid dan mencari keutamaan masjid. Oleh karena itu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Baru setelah itu ke makam Nabi. Ini kurang tepat, masuk masjid langsung ke makam. Ini masuk masjid langsung ke makam. Karena yang jadi maksud adalah masjid. Maka masuk masjid, sholat tahiyatul masjid atau kalau pagi plus uh, sholat duha atau sholat malam terlebih dahulu kalau itu ngambil waktu di malam hari. Nah setelah itu baru lanjut. Setelah selesai dan dirasa cukup baru lanjut ke makam Nabi. Maka orang yang objektif dan netral tentu akan tidak akan berkesimpulan ibu atau demikian juga orang-orang yang sejalan dengannya mengharamkan secara mutlak itu ya, tidak akan berkesimpulan Ibn dan orang-orang yang sependapat dengannya mengharamkan untuk ziarah kubur Nabi. Nah, sama sekali tidak. Itu membacanya sepotong. Ya, membacanya itu sepotong. Ya, bacanya sampai fakubur Nabi latusadurihal ilahi titik. Nah, terus kalimat setelahnya ditutupi. Nah, nah, itu barulah kemudian ada kesimpulan seperti itu. Kesimpulan yang menyudutkan. Ya, kesimpulan tendensius dan menyudutkan ibnu Taimiyah atau orang-orang yang sejalan dengannya. Kemudian selanjutnya adalah hukum tabaruk dengan kubur, tawaf di sekeliling kubur dengan maksud e, ter kota e, hajah terwujudnya hajat atau dengan maksud takarob Demikian juga hukum bersumpah dengan selain Allah. Tabaruk dengan kubur hukumnya haram dan adalah satu jenis kemusyrikan. Yaitu kemusyrikan dalam menetapkan sebab. Wadhalika dalam hal tersebut li'anau karena menetapnya berpengaruhnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena di sana menetapkan berpengaruhnya sesuatu yaitu kubur padahal Allah tidak menurunkan dalil ya, dan bukti seperti itu. Dan walam yakun dan bukalah eh, bagian dari tradisi salaf asal yang melakukan tabaruk semacam ini. Faikunu min hadin nahiyah maka dari sisi salaf tidak melakukannya maka ini bid'ah. Dari sisi kalau itu adalah menetapkan sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab maka itu syirkun asghar. Kemudian dan jika uh, al-mutabari orang yang melakukan tabaruk itu berkeyakinan bahasanya penghuni kubur itu memiliki takfir, memiliki pengaruh atau memiliki kemampuan untuk menjaga bahaya dan mendatangkan manfaat, maka jadilah syirik akbar. Demikian juga idadahu jika seorang itu berdoa minta-minta kepada penghuni kubur untuk ditatangkan untuk mendapatkan manfaat atau mencegah bahaya. Demikian juga yakunu syirkil akbar termasuk syirik akbar jika ta'abbada seorang itu melakukan ritual ibadah untuk penghuni kubur dengan rukuk dan sujud atau menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada penghuni kubur dan mengagungkannya. Ya, maka e, dari kalimat yang kita baca e, di antara bentuk syirkun akbar ya di antara bentuk syirkun akbar e, ya, berkenaan dengan kubur yang pertama tadi orang tabaruk boleh jadi dengan ngusap-ngusapkan tangan di di nisan atau yang lain kemudian di di uh, di, uh, di apa diusap-usapkan atau dan semacam itu bentuk-bentuk tabarok dengan keyakinan bahwasanya Sahibul kubur orang yang eh, ada di kubur ini dia punya otoritas untuk eh, mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Kemudian yang kedua eh, adalah syirik akbar manakala doa minta-minta kepadanya. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan manakala melakukan ta'abbada, melakukan ritual ibadah untuk dan ditujukan untuk sahibul qabri. Itu maka dalam kondisi ini statusnya syirkun akbar. Kemudian tadi telah kita baca ada yang statusnya syirik asgar. Jika orang itu tabarok dengan menempelkan badan di nisan atau ngusap-ngusap dan sebagainya. Eh, dan dia tidak berkeyakinan bahasa penghuni kubur ini bisa mendatangkan manfaat dan motorot. Ya, namun ini ada berkahnya. Allah yang ngasih itu semua, sedangkan nisan eh, kubur inilah sarana untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Maka dari sisi menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, ini statusnya sirkun asrar. Dan dari sisi ini adalah e, ada unsur amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat serta salafus salih, maka ini adalah bid'ah. Allah Ta'ala berfirman dan siapa berdoa ma'allahi di samping kepada Allah, dia berdoa minta-minta -minta Tuhan yang lain, ilah yang lain, padahal tidak ada bukti baginya ya, kalau makhluk tersebut ada sesembahan selain Allah, maka perhitungannya engda Rabbi di sisi Rabbnya sungguh tidak akan beruntunglah orang-orang yang kafir. Di sini kita jumpai vonis kafir bagi orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, faliya'mal amalan salihah maka adalah dia melakukan amal saleh dan jangan menyekutukan ya, dengan siapapun saat dia beribadah kepada Tuhannya. Ya, maka perjumpaan dengan Allah itu ada dua macam, aliqa al-khas dan aliqa al-am. Dan yang dimaksudkan oleh ayat di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 adalah aliqa al-khas, perjumpaan yang bersifat khusus, berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, dan keadaan Allah memberi ganjaran dan seterusnya. Adapun maka itu yang itulah yang disyaratkan siapa yang ingin demikian disyaratkan dia melakukan amal soleh ya, dan ibadahnya adalah ibadah yang ikhlas karena Allah dan untuk Allah. Adapun nikah al-am perjumpaan yang bersifat umum maka semua orang yang mati kemudian dikumpulkan di mahsyar kemudian uh, dihisap oleh Allah, ya maka dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perjumpaan umum, ya, tidak ada syarat harus beramal soleh. Ya, syaratnya mati, kemudian nanti kumpul di padang mahsyar. <clears throat> Ya. ya ayal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, semua kalian bersusah payah dalam hidup, setelah itu kalian mati, dan berjumpa dengan dia berjumpa dengannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal musyriku dan musyrik yang melakukan syirik akbar semacam beribadah dan berdoa kepada selain Allah itu kafir kekal di neraka. dari kalau itu kafir tadi surat Al-Mu'minun 117. sehingga surga haram untuknya mengat firman Allah Ta'ala. Siapa yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga untuknya tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Sedangkan untuk untuk bersumpah dengan selain Allah maka dirinci. Jika orang yang bersumpah tersebut berkeyakinan bahasanya makhluk bihi sesuatu makhluk yang disebutkan namanya dalam sumpah itu memiliki kedudukan semisal kedudukan Allah maka ini syirik akbar. Dan jika tidak punya keyakinan semacam itu namun di dalam hatinya terdapat pengagungan terhadap makhluk tersebut. Maha malah yang mendorong dia untuk bersumpah dengannya tanpa meyakini kalau e, makhluk tersebut memiliki kedudukan semisal kedudukan Allah, maka ini syirik asrar. E, dan ini haram menurut pendapat yang paling kuat. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan ini hukumnya makruh. Sebagaimana kemarin telah kita bahas. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia terjumus dalam kekafiran atau kemusyrikan. Nah, wajib mengingkari, mengingatkan, menasihati orang yang tabaruk dengan kubur atau berdoa minta-minta kepada orang yang menjadi penghuni kubur. Demikian juga orang yang bersumpah dengan selain Allah. Wa ayubayat adalah dijelaskan padanya bahasanya itu semua tidak akan menyelamatkannya dari adab Allah. Ya, maka sebenarnya tidak akan menyelamatkannya dari adab Allah ucapannya hada syai'un akhadna akhadna alaihi. Ya, tidaklah bermanfaat, tidaklah akan menyelamatkan diri dari adab Allah ucapan ini adalah sesuatu yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Karena hujah semacam ini adalah hujahnya Alasannya orang-orang musyrik yang mendustakan para rasul. Mereka mengatakan kami jumpai nenek moyang kami ala umatin di atas satu agama. Umat dalam uh, dalam ayat ini artinya uh, artinya agama karena umat kata-kata umat dalam Al-Qur'an punya empat makna. Yang pertama artinya agama sebagaimana di ayat ini. Ya, kemudian yang kedua artinya pemimpin sebagaimana firman Allah tentang Ibrahim karena umatan konitan lillahi. Ibrahim itu adalah pemimpin, yaitu teladan dalam kebaikan. Ya, makna yang ketiga untuk umat adalah zaman. Fadzakara ba'da umatin di surat Yusuf. Maka ya, temannya Yusuf yang selamat ya, itu baru ingat dengan Yusuf setelah ba'da umatin ay ba'da zamanin. Setelah beberapa waktu lamanya. Kemudian yang keempat, umat terkadang maknanya adalah uh, sekumpulan manusia. Walakat ba'athna fi kulli ummatin rasulah. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Nah umat dalam ayat ini artinya agama. Wa inna dasnya kami hanyalah muktaduna meneladani jejak-jejak mereka. Maka sang rasul pun berkata kepada mereka ini. Apakah meskipun aku datang kepada kalian biahda dengan sesuatu yang lebih lebih eh, sesuai dengan petunjuk dibandingkan apa yang kalian jumpai dilakukan oleh nenek moyang kalian. Kalau mereka mengatakan inasnya kami bima ursil tumbihi dengan ajaran yang kalian diutus membawanya kami adalah orang-orang yang kafir dan ingkar. Dan Allah Ta'ala berfirman, Fantaqomna minhum kami hukum mereka maka dialah bagaimanakah akibat orang-orang yang mendustakan. Dan tidak halal bagi siapapun untuk berhujah membela kebatilannya dengan alasan kalau itu adalah satu hal yang dia jumpai dilakukan oleh nenek moyangnya atau itu sudah satu hal yang sudah mentradisi dan membudaya dan semacam itu. Seandainya ada orang yang berhujah dengan hujah semacam ini, maka hujahnya adalah hujah yang dahidoton, yang hancur di sisi Allah tidak manfaat wala turni dan tidak manfaat anu dari adab Allah sedikit pun dan menjadi kewajiban orang-orang yang uh, mendapatkan cobaan semisal ini terjemah bebasnya melakukan hal semacam ini wajib baginya untuk bertobat kepada Allah dalam dia mengikuti kebenaran di, manapun kebenaran itu berada dan dari siapapun uh, yang menyampaikannya dan kapanpun Janganlah menghalanginya untuk menerima kebenaran, budaya dan tradisi masyarakatnya atau celaan orang-orang awam. Ya, ya, celaan orang-orang awam dan orang awam itu dalam bahasa Arab ya, yang tasjid, yang double itu mimnya. Ya, ya, la yamna'uhu min ko, min ko, min qabulihi adatu qaumihim au laumu awam mihim e, mimnya yang tasjid bukan wawunya e, e, bukan awam namun awam e, bukan awam namun awam e, kalau e, maka ada ungkapan di antara tanda dan ciri orang awam e, adalah orang yang menyebut orang awam dengan sebutan awam Meskipun dia rajin ngaji, maka hakikatnya dia orang awam. Kenapa? Karena menyebut awam dengan awam. Itu tanda kalau dia itu sebenarnya orang awam meskipun dia ngasih vonis itu kepada orang lain. Dia ngasih vonis orang lain, oh dia orang awam. Orang awam itu tanda kalau dia sebenarnya yang awam. Sebenarnya dia lah yang awam. Kenapa? Meskipun dia bilang orang lain itu awam karena dia nyebutnya pakai awam. Tadi dia awam, nggak ngerti bahasa Arab. Nah, kalau tidak paham bahasa Arab ya ini awam dalam masalah agama. Maka indikator, indikator orang awam adalah orang yang menyebut orang awam dengan sebutan awam. Itu indikator orang awam. Artinya tidak ngerti bahasa Arab. Fa'inal mu'mina maka seorang mukmin <clears throat> yang sejati adalah orang yang la filai filahi laumatalaim, orang yang ketika dia filahi dalam taat kepada Allah <clears throat> tidaklah e, menyimpangkannya ya, laumatalaim celaan orang yang mencela tidaklah menghalanginya dari agama Allah aikon satupun penghalang. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan ridhonya. Semoga Allah lindungi kita dari segala sesuatu yang ada padanya murka dan hukumannya. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji, kita telaah dalam kesempatan eh, pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. alamin. Bagaimanakah hukum seorang yang khawatir dalam berdakwah mengganggu orang lain jadi tidak mengajak ngaji karena takut mengganggu kegiatan mereka? Iya, maka ini eh, menunjukkan ya, kurang sayang dengan mereka. Ya, karena orang yang betul-betul sayang dengan eh, eh, dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan kawannya, dengan temannya, maka dia menginginkan kebaikan sebesar-besarnya untuk kawannya dan kebaikan terbesar itu dalam menuntut ilmu. Mayoritilah bi khairan faqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah akan Mudahkan dia, Allah akan berikan pada dia semangat untuk menuntut ilmu sehingga uh, menuntut ilmu agama sehingga dia menjadi orang yang faham dan mengerti agama. Dalam kitab Al-Itisam, Syatibi secara nyata bagi bid'ah menjadi dua macam, bid'ah yang makruh dan haram. Beliau juga memberi contoh pada masing-masingnya bagaimana sebetulnya masalah ini. Ya, tentang uh, tentang hal ini satu hal yang diperselisihkan ulama apakah bid'ah itu uh, satu macam saja itu haram saja ataukah kemudian uh, tidak ataukah ada macam-macamnya semisal makruh dan haram uh, atau bahkan yang lain Al-Is bin Abdul Salam bahkan membagi menjadi lima ya, ada bid'ah makruha, bid'ah mandubah dan seterusnya uh, Kesimpulannya wallahu taala alam pendapat yang tepat ya sebagaimana pendapat Syatibi, bid'ah itu ada yang makruh dan ada yang muharramah. <coughs> dan ini juga menjadi pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Di antaranya misalnya semisal uh, mencium mushaf, maka ulama berselisih pendapat tentang apakah dianjurkan ataukah e, ataukah makruh. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Alasan yang mengatakan hukumnya makruh karena itu bid'ah. E, e, itu makruh. Kenapa? Karena itu bid'ah. Maka artinya bid'ahnya bid'ah makruhah. Jika seorang guru mengajar di kelas, kemudian ketika waktu sholat tiba dia menghentikan kegiatan mengajar untuk sholat tepat waktu, apakah guru tersebut termasuk dalam melanggar perjanjian akad? Nah, ya, tidak termasuk melanggar karena perjanjian dengan Allah itu lebih berhak untuk di ya, untuk dilaksanakan daripada perjanjian dengan manusia. Ketika perjanjian dengan manusia itu tabrakan dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya, akad dengan Allah itu yang lebih lebih berhak untuk ditunaikan. Jika kita mengalami gangguan kesehatan dan di daerah kita adanya dokter lawan jenis, ini perempuan dan dokter yang ada laki-laki yang punya keahlian terhadap penyakit kita, apakah seorang perempuan boleh berobat dengan dokter tersebut ataukah harus safar ke daerah yang lain? Maka diperbolehkan uh, berobat dengan dokter lawan jenis ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, tentu misalnya di sini dia bisa safar kalau mau dokter yang sejenis, maka kita lihat safar itu memberatkan ataukah tidak. Kalau itu butuh biaya, sedangkan dia adalah orang yang pas-pasan, tentu nanti berbeda uh, dengan dia adalah orang yang berlimpahan, berlimpahan rezeki bahkan biasa pergi sampai sana. Ya, ini tiba-tiba kok dalam masalah sakit kok kesananya jadi sulit. Nah, padahal kalau sehat, eh, padahal biasa. Eh, misalnya sini Solo misalnya, di sini nggak ada eh, di Solo ada dokter yang dimaksudkan. Biasanya dia ya, sering-sering ya, saja ke Solo kok tiba-tiba dan itu bukan penyakit yang mendesak yang seandainya ditunda perlu safar dulu ke Solo itu akan membahayakan nyawanya misalnya. Maka nanti perlu dilihat. Ya, pada dasarnya kalau dengan safar itu akan menyulitkan karena butuh biaya yang cukup tinggi atau yang cukup memberatkan e, melihat kemampuan ekonominya maka ya, dia tidak perlu safar dan tentu kemudian e, syarat yang lain tidak ada dokter pilihan selain lawan jenis Kemudian yang eh, syarat yang lain adalah penyakitnya adalah penyakit yang ya, berbahaya. Artinya bukan penyakit atau sejumlah penyakit yang uh, secara umum orang mengatakan bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, kalau cuma kemudian pilek-pilek biasa, ya, ya, maka uh, datang ke dokter lain jenis itu cuma ingin dipegang-pegang, kan? Nah, Nah, kalau pilek-pilek biasa ya sudah bukan mungkin kalau pilek yang sampai berbulan-bulan atau apa baru pilek sehari dua hari waduh saya pilek saya mau berobat namun tidak ada dokter kecuali dokter eh, laki-laki uh, misalnya kata si perempuan ini tidak boleh. Ya, memang penyakitnya penyakit yang harus diobati dan perlu diobati dan berobatnya harus kemudian perlu saran dokter. Kalau kalau kemudian tanpa saran dokter juga bisa datang ke apotek dan ini kalau obat pusing apa ya, ya sekedar pusing biasa ya, yang uh, maka tentu tidak perlu kemudian datang ke dokter yang lawan jenis kemudian eh, syarat yang lain adalah diperiksa itu tanpa khulwah artinya ditemani oleh suaminya atau ditemani oleh mahramnya kemudian jika perlu ada yang disentuh atau yang ada yang perlu diperlihatkan maka hanya memperlihatkan bagian-bagian yang memang diperlukan dalam pemeriksaan. Ya, jika sudah melakukan sholat istikharah, ya, kemudian tetapi untuk mendapatkan apa yang telah kita tetapkan, kita banyak menjumpai kendala apakah yang harus dilakukan e, terus-menerus memperjuangkannya ataukah mundur? Jawabannya mundur saja. Dan itu jawaban istikharah. E, jawaban istikharah. Maka e, e, yang tepat istikharah itu setelah orang mantap dengan satu hal dan dia istikharah. Dan jawaban istikharah adalah adanya kelancaran ataukah adanya kesulitan. Ya, karena karena sebagaimana doa istikharah Ya Allah jika memang itulah yang terbaik untukku, maka mudahkanlah aku untuk mendapatkannya dan ridhoilah uh, aku di dalamnya. Ya, maka berdasarkan doa uh, doa istikharah, ya, maka jawaban istikharah itu adalah adanya kemudahan untuk mendapatkan apa yang diminta dan yang diharapkan. Jika banyak sekali kendalanya, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak memudahkan kita untuk mendapatkannya Bagaimana tata cara e, ziarah kubur? Ada bacaan yang dituntunkan oleh Nabi? Ada bacaan yang Nabi ajarkan ketika orang masuk e, ke pemakaman dan setelah itu ya, orang bisa bermaksud datangi kubur tertentu yang dia inginkan dan dia doakan orang tersebut setelah itu kemudian e, bersama dengan itu dia tafakur memikirkan kematian dan memikirkan akhirat ya, ketika ziarah kubur jangan jadikan uh, ziarah kubur sebagai apa sebagai tempat wisata atau tempat selfie uh, sekarang ada selfie model baru selfie di di samping makam nah ya, selfie makam sambil senyum-senyum uh, kayak kayak uh, ini mau bikin uh, film atau apa acting senyum di makam maka uh, Ziarah kubur itu untuk ingat akhirat. Ya, bukan untuk ingat dunia. Dan uh, sehingga kalau ingat akhirat ya cenderungnya adalah serius, bukan uh, dan tidak malah ketawa-ketawa, kemudian malah selfie-selfie yang menunjukkan happy. Ya. Ini tidak benar. <clears throat> Eh, seorang muslim tidak boleh mendatangi dukun, bagaimana hukumnya seorang muslim yang mendengar atau membaca ramalan dukun yang telah terjadi? Maka wajib dia komentari kebetulan atau kalimat semacam itu. Ini satu yang terjadi dari sekian banyak yang meleset supaya dia tidak terfitnah, dia terjumus dalam kesesatan dikarenakan bacaan yang dia baca. Sikap seorang mu'alaf ketika orang tuanya meninggal dunia, apa saja yang boleh dia lakukan? Ya, kalau tidak ada yang memakamkan dan tidak ada yang mengurusi pemakamannya, dia punya kewajiban untuk memakamkannya. Itu saja yang menjadi kewajibannya. Apakah boleh ada kuburan di halaman rumah? Di mana rumah orang tua saya saat ini, bagian baratnya ada kuburan milik pemilik rumah sebelumnya. Kalau boleh, boleh, boleh saja. Adanya makam di situ, boleh, boleh saja. Adapun tentang hal ini, maka tentu berkenaan dengan perjanjian jual belinya bagaimana. Kalau ada perjanjian jual beli ini saya jual tanah dan pekarangan saya namun uh, apa istilahnya uh, kecuali ya, kecuali bagian yang di situ jadi makam bapak saya kata pemiliknya yang lama ya, maka itu tidak saya jual ya terserah perjanjian yang ada. Dalam uh, Mushaf Al-Quran Cetakan Indonesia ada ada sejumlah uh, aulah waning faddu itu ada nun pakai ini bid'ah ataukah masalah mursalah itu masalah mursalah untuk membantu orang yang tidak tidak bisa membaca secara benar seandainya nunnya tidak dinampakkan membuat nasi lalu dibuat tumpeng hanya untuk memberi hadiah pada anak, kerabat, dan hadiah yang tidak dikaitkan dengan perayaan tertentu. Apakah ini bentuk tasabuh dengan orang kafir dan musyrik? Tidak. Iya. Jadi cuma mau masak, kemudian nasi, kemudian alat tumpeng, boleh-boleh saja. Ketika kita lupa melakukan tahiyatul masjid, baru ingat setelah 10 menit kemudian. Lebih baik sholat ketika ingat ataukah tidak. Kalau sudah terlalu lama, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Apakah boleh niat sholat suruh sekaligus sholat duha? Sholat suruh itu sholat duha. Ini, maka niat uh, sholat suruh ya otomatis sudah sholat duha. Namun kalau mau nambah lagi kemudian eh, karena duha misalnya menurut sebagian ulama delapan rakaat maksimalnya, mau tambah lagi juga tidak apa-apa. Untuk tempat sholat id lebih baik memilih tempat yang jauh yang tempat sholat di luar perkampungan tapi naik kendaraan ataukah milih tempat sholat di di gang komplek atau gang-gang perumahan. Ya, maka pilihan yang pertama yang lebih baik. Ya, eh, pilihan yang pertama yang lebih baik. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك